dan ini berlaku selamanya. Itu firman Allah yang saya baca tadi yang terjemahannya kurang-kurang lebih full katakanlah wahai Muhammad bifadlillah dengan anugerah Allah berupa iman dan Islam wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah berupa diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika maka dengan yang demikian itu anugerah iman dan Islam dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyafrahu hendaknya mereka bergembira. Hendaknya orang-orang yang sudah dikaruniai iman dan Islam dikaruniai menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira terus huwa khairum mimma yajma'un anugerah iman dan Islam dan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lebih baik lebih bernilai tinggi mimma yajma'un dibanding apa saja yang sudah dikumpulkan oleh manusia maupun jin. Saudara-saudara, karunia iman dan Islam inilah yang harus kita syukuri setiap saat dan inilah yang layak untuk kita jadikan sebagai bahan kegembiraan dalam hidup ini. Isyarat di dalam ayat ini memberikan satu isyarat bahwa kita harus waspada bahwa iman dan Islam ini akan mudah lenyap. Anugerah yang tidak ternilai ini akan mudah lenyap manakala kita berhadapan dengan mayajma'un harta benda kemewahan yang dikumpulkan manusia. Artinya kita hendaknya waspada dalam menjaga iman dan Islam ini jangan sampai terkalahkan Jangan sampai mata kita silau kepada harta benda sehingga iman itu jadi redup. Ini isyarah huwa khairam mimma yasma'un. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Iman kepada Allah hakikatnya adalah bagaimana difirmankan oleh Allah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم telah beriman bima unzila ilaihi kepada apa yang sudah diturunkan kepadanya mir dari Tuhannya telah beriman kepada Al-Qur'an ketika ayat ini turun Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakun lahu ayyumina bih." Wajib bagi Muhammad untuk beriman kepada Al-Qur'an. Wal mukminun dan begitu juga orang-orang yang beriman. Bisa dikatakan mereka ini iman mukmin manakala mereka telah meyakini semua kandungan isi Al-Qur'an. Manakala seseorang meragukan, apalagi na'udzubillah, menganggap enteng isi Al-Quran dan memenangkan ucapan-ucapan manusia yang akan jadi bangkai ini. Itu yang dipilih mencampakkan doktrin Al-Quran, maka hancurlah imannya. Al-Quran harus di atas kepala kita selamanya. Itu adalah lambang keimanan kita. Karena itulah pada kesempatan yang lalu kami mengetengahkan bahwa isu-isu yang mengatakan semua agama itu sama itu akan dengan mudah kita patahkan, kita buang jauh-jauh, kita injak-injak isu itu dengan hanya bertumpu berpegang teguh kepada empat firman Allah di dalam Al-Quran. Itu adalah ucapan-ucapan Yahudi yang akan jadi bangkai yang akan merusak iman kita. Manakala seorang mukmin percaya bahwa semua agama sama, hancurlah imannya. Karena dia telah mencampakkan Al-Quran. Begitu pula isu-isu yang dikencarkan oleh orang-orang Yahudi lewat mulut-mulut orang yang bisa dibayar. Ini kita harus mewaspadai, jangan sampai kita hanyut meninggalkan Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Pada sisi yang lain sebagai percontohan. Bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran menghadapi macam-macam suara-suara di tengah-tengah kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية yang terjemahannya kurang lebih Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya orang-orang yang beriman yang bersama beliau punya bersamanya yakni para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah punya sifat asyidda alal kufar bersikap agak lukas menghadapi orang-orang kafir tapi ruhama ubainahum mereka punya sifat menyayangi kasih sayang di antara mereka. Al-Quran mendoktrinkan bahwa semua sahabat-sahabat Rasulullah tanpa kecuali itu walladzina ma'ahu itu punya sifat ruhama ubailahum mereka saling menyayangi di antara mereka orang yang percaya pada doktrin Al-Quran ini saja ruhama ubailahum satu kalimat Sifat sahabat adalah ruhama ubainahum. Lalu dia mendengar suara-suara di tengah-tengah masyarakat, di majalah-majalah, di buku-buku sesat. Dia mendengar cerita bahwa Sayyidina Abu Bakar itu musuhnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu musuh bebuyutan Sayyidina Ali, Sayyidina Osman juga musuh bebuyutan Sayyidina Ali. Ini semua akan mudah diinjak-injak di telapak kaki suara-suara itu. Dengan apa? Dengan hanya ruhama ubailahum. Mengapa kita percaya kepada tarikh sejarah yang penulisnya adalah orang-orang yang akan jadi bangkai? Kita mengapa percaya kepada tarikh sejarah lalu mencampakkan Al-Quran? Allah yang berfirman dan wa huwa aslaful Allah yang berfirman bahwa sahabat-sahabat orang-orang yang bersama Rasulullah punya sifat ruhama ubainahum saling kasih sayang di antara mereka karena itu tidak ada permusuhan di antara para sahabat titik itulah doktrin Al-Quran orang yang percaya Al-Quran akan selamat imannya tapi orang yang letter terhadap Al-Quran. Menganggap Al-Quran hanya dibuat hataman saja. Isinya tidak diyakini. Imannya dalam bahaya pada masa-masa seperti ini. Pada saat seperti kita ini, semua musuh-musuh Islam bangkit untuk menghancurkan iman kita dengan cara yang halus. Karena itulah satu-satunya Pegangan keselamatan kita hanya kembali kepada iman kepada Al-Quran. Baru kita akan selamat. Semua isu-isu yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat bermusuhan itu semua adalah bohong. Kenapa bohong? Karena Al-Quran menyatakan bahwa ruhama ubainahum. Mereka saling kasih sayang di antara mereka. Tarohum rukaan sujada kamu melihat mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah itu rukaan orang-orang yang banyak melakukan rokok sujudan dan banyak melakukan sujud di malam hari mereka rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari mereka sebagai pahlawan itulah sifat yang didoktrinkan Allah untuk kita dalam membayangkan siapa sahabat-sahabat Rasulullah Lalu di antara sifatnya ya bertaruna fadlan minallahi wa rifwana. Mereka ini mendambakan fadlan anugerah dari Allah berupa surga nanti di akhirat. Afadlan ah, minallah anugerah dari Allah wa rifwana dan mendambakan keridhaan Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah dalam menjalani hidup dalam mengarungi bahtera hidup ini di depan mereka tidak ada apa-apa kecuali hanya mencari anugerah Allah berupa surga nanti dan hanya mencari riba Allah. Jangan kita samakan dengan diri kita. Di depan kita itu adalah harta yang melimpah. Itu nonsens, tidak ada semua di kalangan sahabat. Mereka hanya mengenal hidup, melangkah hidup ini hanya mengenal di depannya ada surga. Di depannya ada riba Allah. Itulah yang mereka jambakan. Itulah yang mereka cari. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita yakini kalau kita mengaku sebagai al-mu'min. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min wal mu'minun. Rasulullah sendiri beriman sepenuhnya kepada Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Wal mu'minun dan juga orang-orang yang beriman. Baru dikatakan mukmin kalau sudah yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Saudara-saudara, contoh ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كفتان والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Ini juga doktrin di mana Allah mensifati sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelopor dalam iman. Wasabiqun al awalud generasi yang mendahului iman. Siapa itu? Semua sahabat sepakat. Ulama muslimin semua sepakat bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Sayyidina Umar Sayyidina Utsman semua masuk as-sabiqun al-awwalun orang-orang yang masuk lopor dalam mengikuti Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wal Ansor juga generasi orang-orang Ansor penduduk Madinah yang Islam sahabat Ansor walladzina tabauhum dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka bukan orang-orang yang memusuhi mereka walladzina tabauhum dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka mengikuti jejak orang-orang yang tidak maksum bagaimana cara mengikuti manusia maksum itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi kita sebagai manusia yang tidak maksum akan mengikuti Rasulullah yang maksum. Sudah ada percontohannya, ya apa caranya? Orang-orang yang tidak maksum mengikuti makhluk yang maksum, makhlukul al makhlukul azam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dicontohkan semua itu oleh kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka jejak para sahabat-sahabat itu Allah menyatakan dengan tegas radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka semua. Warobu'an dan orang-orang yang mengikuti tidak sahabat pasti hidupnya akan puas kepada Allah. Rela kepada Allah apapun yang dihadapi. Tentram punya Tuhan Allah apapun yang diderita dia akan mengalami hidup bahagia tentram walaupun kondisi bagaimanapun dia mendapatkan ini jaminan dari Allah sahabat-sahabat muhajirin ansor dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka biasan dengan sebaik mungkin dijamin oleh Allah Allah meridhai mereka dan mereka pasti puas hidup ini puas kepada Allah apalagi nanti di alam baka nanti di sana mereka pasti akan puas dengan mendapatkan balasan al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi doktrin bagi kita bahwa kita jangan sekali-kali mengikuti isu-isu suara-suara manusia-manusia yang pembohong, manusia-manusia yang masih silau kepada harta, manusia-manusia yang jadi budak-budak harta itu. Mengapa itu kita percaya? di mana mereka mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu saling bercekcok, bertengkar, bermusuhan. Kenapa kita percaya pada mereka? Tidak percaya kepada firman Allah. Di mana kehidupan sahabat-sahabat adalah hanya satu tujuannya. Yabtaguna fadlam minallah wa Tidak untuk bercekcok. Tidak untuk mencari kedudukan. Inilah saudara-saudara tantangan bagi kita untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah globalisasi ini, marilah kita kalau ingin selamat iman, selamat iman kita, selamat Islam kita, kembali dekatilah ulama-ulama as-salihin al-amilin, ulama-ulama yang soleh, yang menjalankan ilmunya, yang ikhlas dalam menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menjual agama dengan harta, yang tidak mengharapkan pemberian dari saudara-saudara. Marilah kita dekati mereka untuk kita tanyakan setiap problema yang kita hadapi. Dan mereka dilarang oleh Allah untuk meminta upah kepada saudara-saudara. Inilah jalan keselamatan yang harus kita tempuh. Mengingat banyak ragamnya usaha-usaha kaum Yahudi lewat-lewat lewat orang-orang yang bisa dijadikan kaki tangan untuk menghancurkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hidayah at tamah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, kepada anak keturunan kita semua dan mudah-mudahan Allah menutup umur kita dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin.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 صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة من الأنصار والمهاجرين وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم اسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر